Eh, baik Ya, tentang Imam Mahdi, tentang Imam Mahdi, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya ini saya temukan di dalam kitab uh, Nihayatul Alam karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al Arifi dari Saudi Arabia. Ya, semoga Allah menjaga beliau dan menjaga para habaib kita, terutama Habib Rizik Sihab ya, semoga Allah jaga. Amin insyaallah. Kemudian juga dalam kitab Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al Hafiz Imam Nukathir Mahullah. Nah, Rasulullah bersabda begini, An Abi Hurairah radhiyallahu an dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya qala ia berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda Inna Allah yab'atsu min hadhil ummah Sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini ala ra'si setiap kelipatan kulimi atisana 100 tahun sekali man seseorang yujaddidu dinaha yang memperbaiki agamanya Rawahu Abu Daud hadis riwayat Imam Abu Daud <clears throat> Jadi setiap 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mujadid, bukan nabi, bukan rasul. Mujadid pembaharu yang tugasnya satu, memimpin dunia. Bukan Arab, bukan Asia, bukan Afrika, bukan Eropa, dunia. Yang kedua, dia akan membersihkan Islam dari paham-paham sesat. Kemudian yang ketiga, beliau akan memenuhi dunia ini dengan keadilan dan kesejahteraan. Kama muliat zulman wa jawlan yamlu ardu adlan Pakistan kama kamu Sulaiman wa Nah, pertanyaannya, abad kejayaan Islam sebelum kita siapa? Di zaman siapa? Turki Utsmani. Turki berakhir di tahun berapa? 1924. Sepakat 1924 ya? Nah, ini saya catat di sini. Turki berakhir di 1924. Itu menutup tiga periode Islam memimpin dunia. Sejak Rasulullah SAW 610 sebelum Masehi sampai 1924. Tiga periode. Rasulullah memimpin nubuah. Khulafaur Rasidin memimpin hilafah. Dinasti Abbasiyah sampai Turki Utsmani Mulkan Adhan. 1924, 1315 tahun. Ada tidak genosida dilakukan kaum muslimin terhadap negara kafir? Tidak ada. Terjadi tidak perang dunia dalam tiga periode ini? Tidak. Berarti di zaman siapa Islam eh, dunia aman sejahtera? Di masa khilafah tegak kok di masa Islam menguasai dunia. Hari ini kita di fase yang keempat, <clears throat> Mulkan Jabarian. Fase di mana para diktator memimpin dunia. Ya, sejak 1924. Nah, dan fase yang kelima adalah fase kita kembali dipimpin hilafah. Ya, alamin haji nubuah, manhaj metode nubuah kenabian. Jadi kehilafan ini berdasarkan cara kenabian. Nah, di sini di fase yang kelima Dajjal sudah mati. Ya di sini Dajjal sudah mati. Karena fase kelima adalah fase Islam zohir seluruh dunia dan Islam aman. Umat Islam aman sejahtera. Dajjal mati di sini. Berarti pertanyaannya, kapan Dajjal akan dibunuh? Itu adalah awal fase yang kelima. Berarti fase yang keempat akan berakhir di sini. Pertanyaannya, kapan fase yang keempat akan berakhir? Nah, tadi 100 tahun, satu kali. Abad terakhir, tahun terakhir umat Islam menguasai dunia Turki Utsmani. Berarti 1924 secara de facto. Berarti abad kejadian Islam berikutnya kapan? 2024. <coughs> Sekarang 2019. Berarti berapa tahun lagi? Satu periode lagi. Satu periode lagi. <laughs> Berarti tersisa lima tahun saja bagi iblis dan dajjal untuk menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Betul? Maka jangan heran kalau banyak kecebong bermunculan kalau banyak kampret berdatangan. Lima tahun lagi peramba Allah. Karena selepas itu, khilafah tegak seluruh dunia. Makanya dengan propaganda mereka lewat media, khilafah teroris, khilafah teroris. Karena mereka kehabisan akal. Menghadapi skenario yang Allah takdirkan. Allah dilawan. Allah Akbar. Apapun upaya mereka lewat media, memadamkan cahaya Islam, memadamkan syiar Islam, itu ibarat manusia yang berkumpul memadamkan cahaya matahari. Andaikan manusia dan jin berkumpul memadamkan cahaya matahari, bisa tidak? Nah, begitulah cara mereka, upaya mereka yang sia-sia ingin memadamkan cahaya Islam lewat media mereka. Orang bawa bendera tauhid kau dianggap teroris. Lah itu yang bawa bendera UPM di depan istana. Saatnya kita menunjukkan kita manusia makhluk yang mulia, kita punya akal sehat dan kita punya kewajiban memimpin dunia. Betul? Yakin hak pasti menang. Betul? Betul. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ketika kebenaran tiba, maka kebatilan pasti sirna dan kebatilan adalah sesuatu yang pasti sirna. Sehebat apapun mereka menyembunyikannya. Allahu Akbar. Saya meminta dalam hati saya kepada Habib Rizik Syihab, semoga Allah menjaga beliau dan juga para habib-habib kita di tanah air kita. Semoga Allah menjaga mereka. Kita jaga dengan darah-darah kita. Karena mereka lah yang akan mengapa mendampingi kita untuk sampai ke sana. Saya minta pada beliau ya, dan juga ustaz-ustaz yang lain. Tolong Habib bertahan di Mekah. Kenapa? Sebentar lagi Imam Mahdi datang. Nah, kalau Imam Mahdi datang, wakili kami Muslim Indonesia berbaikat kepada Imam Mahdi sebagai khalifah kami. Betul? Kami percaya kepada HRS, betul? Percaya ya? Sepakat belum jadi imam besar kita? Takbir? Maka kami minta, bersabar Habib, tunggu di Mekah. Kalau nanti Imam Mahdi datang, sampaikan salam kami dan sampaikan kami berbaikat pada Imam Mahdi. Karena hukumnya wajib kalau Imam Mahdi sudah ada. Laki perempuan, dewasa, wajib. Sudah mukalab. Nah ini Islam, para Inilah hilafah yang sebentar lagi tidak akan lama hadir. Orang sekalian, lupakah kita kalau Rasulullah pernah bersabda, "La takumu sa'atu hatta tuqatilu qauman sigaral ayun juluduhum ahmar zungfal unuf wa wujuhum kal majanil mutraqah." Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan berperang dengan satu bangsa, sipit mata mereka, merah kulit mereka, pesek hidung mereka. Pesek itu ukuran kita. Rasulullah kan mancung. Nah, kita ini pesek kata Rasulullah. Kalau ukurannya mancung kita, lah peseknya kayak gimana? Habis dong hilang hidungnya. <laughs> Pesek hidungnya dan lebar wajahnya. Bangsa mana? Ah, yang terlalu keras mas. <laughs> Sudah datang belum mereka? Ah, langsung lihat. <clears throat> lihat Afrika, negara sekelas Angola sekarang masjid hancur. Silakan cari di Angola masjid yang masih utuh. Kemudian Umat Islam diberikan dua pilihan, murtad dari agama Islam dan pilih agama lain, asal jangan Islam. Kalau tidak tetap beragama Islam, keluar dari Angola. Dan sekarang mata uang Angola adalah yuan. Afrika sudah mereka kuasai, Nigeria, Uganda, Afrika. Eropa, Cina tawan memberikan pengaruh dalam hal penguasaan ekonomi. Amerika hutangnya banyak sama Cina. Ya, di Jeddah ada komunitasnya juga. Cina tawan. Nah, sekarang Asia, Kunci Asia Indonesia dan kunci menguasai Indonesia adalah Selat Malaka. Jika Selat Malaka jatuh kepada mereka dengan proyek obor mereka One Belt One Road, maka obsesi Xi Jinping untuk menciptakan Cina Raya berhasil. Maka Prancis, Inggris, Amerika, Australia dengan NATO di bawah bendera NATO mereka menyimpan pasukan militernya di sini agar Selat Malaka tidak jatuh ke Cina maka akan berebut mereka dengan Cina, berebut Selat Malaka. Artinya mereka akan perang di negara kita. Lalu yang berdarah-darah siapa? Ah, ini penafsirnya. Nah, betulkah Indonesia ini akan menjadi salah satu negara yang akan memicu kebangkitan Islam dunia? Harapan kita itu. Ya, karena karena saya tidak mengada-ngada. Memang Rasulullah tidak menyebutkan merah putih Indonesia. Tapi pengalaman saya, saya tanyakan langsung kepada para masyayikh syekh. Ya, di Timur Tengah saya tanyakan langsung pada mereka. Setidaknya ada lima ulama Timur Tengah yang mengatakan merah putih itu Indonesia. Satunya saja contoh, di Gaza, di West Bank, bukan di Gaza, di West Bank, tepi barat, <clears throat> ada lima pemuda hufaz Quran, hafiz Quran. Mereka mimpi di malam yang sama. Di malam itu mereka bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda kepada mereka dalam mimpi itu. Ya ahla Syam, Innal ladina sayuharrirukum min zulmil yahuda wa yu'aduna al-aqsa ala rihabikum ikhwatukumul muslimun al-Indonesia. Wahai penduduk Syam, sesungguhnya orang-orang yang akan membebaskan kalian, memerdekakan kalian dari kezaliman Yahudi dan mengembalikan Al-Quds Al-Aqsa kepada pangkuan kalian adalah saudara-saudara kalian muslim Indonesia. Insyaallah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Baik, barangkali itu dulu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.